Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya setelah kita meliburkan diri beberapa hari. 6. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai al-kalam. Yang mana al-kalam diinginkan di sini bukan kalam dalam ilmu nahwu, walaupun ada unsur keserupaan. Nah, walaupun ada unsur keserupaan. Karena yang diinginkan al-kalam dalam dalam ilmu usul nabi adalah Nah, bagaimana apakah sebuah kalam, sebuah ucapan itu diterima atau tidak itu? Paham ya? Kalau kalam yang bersumber dari Allah dan Rasulnya pasti wajib diterima. Kalau kalam yang bersumber dari orang-orang pendusta wajib ditolak. Kalau kalam yang bersumber dari manusia biasa dilihat. Manusia biasa itu tidak terkenal dusta gitu ya. Dilihat mencocoki kalam Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau mencocoki kalamnya Allah dan Rasulnya diambil. Kalau tidak mencocoki kalam Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Itu kalam yang diinginkan dalam ilmu usul. Paham ya? Nah, berbeda dengan kalam yang diinginkan dalam ilmu nahwu. Paham ya? Kalau kalam ilmu nahwu kan jelas maknanya pengertiannya. Tapi kalam yang diinginkan dalam ilmu usul nanti ada pembahasan tersendiri. Paham ya? Yang sebelumnya mu'alif pernah menjelaskan masalah al-ilmu. Nah, ilmu yang diinginkan dalam ilmu usul itu juga ilmu apa? Ilmu yang maknanya idrakus syai' ala wa alaihi idrakan jaziman mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti itu namanya ilmu tidak ragu-ragu eh? tidak pula don sangkaan-sangkaan tidak pula paham dan semisalnya tidak pula kebodohan tapi ilmu benar-benar dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya itu namanya ilmu namanya Nah ilmu terbagi menjadi berapa kemarin? Terbagi menjadi berapa? Dua ilmu terbagi menjadi dua ilmu yang apa? Doruri sama ilmu eh? Nadori ilmu yang sebenarnya doruri ilmu darurat setiap orang pasti tahu dan ilmu yang apa? yang sebenarnya nadori dia kalau tidak melihat, tidak mengecek, tidak meneliti tidak tahu paham ya? ilmu yang darurat seperti apa? seperti bahwasannya nan api itu panas itu ilmu darurat setiap orang tahu api itu panas butuh nggak dalil? Gak butuh. Dalilnya mana kalau api itu panas? Gak perlu. Paham ya? Orang udah paham bahwa api itu panas. Ini namanya ilmu doruri. Ilmu yang secara tidak langsung, secara darurat orang tahu gitu loh. Nah, kemudian ilmu seperti itu juga bahwasanya as-sama fawqana. Langit itu di atas kita. Perlu enggak dalilnya? Dalilnya mana langit di atas kita? Dalilnya mana? Enggak perlu kelihatan. Paham ya? Ini namanya ilmu ilmu apa? Daruri yang sifatnya adalah darurat secara langsung terpetik pada benak manusia tahu gitu. Nah, ilmu yang kedua ilmu nadhar. Ilmu nadhar itu ilmu yang dibutuhkan untuk mengecek dan meneliti dalilnya, mencari dalilnya. Seperti misalkan, nah barakallahu fikum, nah mengetahui ilmu yang sifatnya mengetahui apa? Bahwasanya amalan itu harus diiringi dengan niat. Dalilnya mana? Nah, ini benar ini. Dalilnya innama a'malu binniyat misalkan. Orang yang namanya sholat itu harus taharah, harus suci. Apakah ada dalilnya? Dalilnya mana? Ayo, ditanya dalilnya karena ini ilmu yang sifatnya nabari. Mengecek, meneliti, melihat dalilnya. Ya, salat itu harus disyaratkan taharah. Kalau tidak taharah, tidak suci, tidak terima. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima Nah, salatnya salah seorang di antara kalian manakala dia berhadas Terhadas itu maksudnya tidak bersuci, tidak apa, tidak suci lagi sampai dia bersuci. Paham ya? Terhadas macam-macam bisa kentut, kencing dan misalnya. Nah, itu ilmu apa tadi? Sudah kita bahas secara Naam barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-kalam pembahasan masalah kalam. Nah, ingat-ingat ya, kalam yang diinginkan sini nanti walaupun ada unsur keserupaan dengan nahwu tapi yang diinginkan adalah kalam ditinjau dari diterima atau tidak itu. Sebuah kalam, sebuah ucapan itu diterima atau tidak itu kan dilihat lagi. Kalam siapa? Kalau kalam ucapan Allah dan Rasulnya pasti diterima nggak boleh tidak. Ya? Tapi kalau kalam manusia biasa seperti kita misalkan itu dilihat lagi mencocoknya Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak Mencocoki ucapan Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Kalau mencocoki kita ambil, kalau tidak kita tinggalkan. Itu pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga, nah, kalam yang bersumber dari orang kadzabin, orang-orang pendusta. Diterima atau dicek lagi? Gak perlu dicek lagi, tolak sudah. Orang pendusta bagaimana? Paham ya? Nah, oleh karena itu orang yang sering berdusta biasanya kabarnya gak diterima walaupun dia jujur waktu itu. Misalkan dia berdusta, ada kebakaran sana, Besok lagi ada ketiga bilang ada kebakaran di sana, Bisa ya, nggak ada lagi. Sudah berdosa berkali-kali berarti kan? Ternyata hari ketiga benar-benar ada kebakaran. Ada kebakaran sana, wah kamu pendusta. Padahal terjadi benar kan? Ya seperti ini. Ini akibat atau imbas atau hasil yang diperoleh orang-orang yang pendusta. Paham ya? Nah, ini khabarnya orang apa? Orang pendusta. Nah, kita lihat nanti ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala ta'rifu pengertian daripada al-kalam al kalam lughatan, kalam itu secara bahasa adalah al-lafdu al-mawdu' li ma'nan. Sebuah lafaz yang diletakkan untuk sesuatu yang memiliki makna. Paham ya? Itu namanya kalam. Ya, sebuah lafaz yang diletakkan nah untuk sesuatu yang memiliki apa? makna. Seperti sekarang contohnya apa? Qalamun. Nah, qalamun ini kalam bukan qalamun. Kalam karena ada lafaznya qalamun. Lafaz itu apa sih kemarin? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufin ja'iyah. Iya enggak? Lafaz itu suara yang terkandung sebagian berjaya. Qalamun, ada qaf, ada lam, ada mim. Berarti qalamun ini kalam bukan? Kalam, karena lafaz yang ditujukan adalah sesuatu yang memiliki makna. Nah, qalamun ada maknanya enggak qalamun? Maknanya pena. Ya? Pena ini maknanya. Paham belum? Jabalun. Jabalun kan Arab itu. Jim, ba, lam. Kalam bukan? menunjukkan makna yaitu ke gunung. Paham Itu namanya kalam secara bahasa. Jadi kalam aja secara bahasa harus apa? Lafat. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, dia baca gini, dia baca. Ditanya baca enggak? Sudah baca nih. Di mana? Di dalam hati. Tidak diterima. Baca itu enggak dalam hati. Paham ya? Nah, kemudian orang sholat dari awal sampai akhir empat rokaat, atau dua rakaat misalkan. Terus dia sholat diam dulu. Ini pun enggak gerak sama sekali. Dikatakan sholat tadi ya, tidak sah sholatnya. Walaupun dalam hatinya baca Al-Fatihah, tapi kan bukan baca. Yang mereka alami itu harus ada lafadznya yang terlantunkan. Paham belum? Seperti itu harus diingat-ingat seperti itu. Nah, itu adalah kalam secara bahasa. Al-labdu al-mawdu' li maknan. Sebuah lafaz yang diletakkan nah untuk sesuatu yang memiliki makna. Paham ya? Nah, Ya nah, para fikum. Berarti kalau seandainya sesuatu yang tidak dimakna bukan kalam. Hmm? Bukan kalam. Itu apa? Nah, kalau bukan kalam itu apa? Kalau ada sesuatu tapi nah ada lafaznya, ada suaranya, tapi apa? Tapi nah tidak ada maknanya, bukan? Hmm? Kalam bukan? Kalam bukan Fauzan? Apa tulisan? <laughs> Kalau bukan kalam apa tulisan? Eh? So, suara itu ada, mana ya? Suara yang muhmal yang tidak ada makna di situ, enggak enggak berfungsi seperti Zaidun dibalik balik Zaidun. Zaidun kan nama orang. Oh Zaidun. Ada suaranya enggak? Suara ya, tadi kan menunjukkan makna di situ. Eh, barakallahu fiikum sehingga nah barakallahu fiikum kalam ini syaratnya pun harus memiliki makna. Nah, yang diinginkan sini. Wastilahan ada masalah istilah Allah dual al-mufid. Nah, ini yang kita ambil intinya di sini. Kalam secara istilah adalah lafaz yang memberikan faedah. Ingat-ingat ya, kita Nah, barakallahu fikum tanpa mengambil secara panjang lebar dalam ilmu nahwu tapi sesuai dengan apa yang dibahas di sini. Biar tidak pusing. Kalam setelah istilah adalah alat jual al-mufid, lafad yang memberikan faedah. Tahu ya, sebuah lafad akan berikan faedah manakala lafaz tersusun dari dua kata terlebih. Paham ya? Kalau satu kata itu faedahnya enggak ada. Tiba-tiba datang ya akhi Zaid. Ya akhi Zaid atau wahai saudaraku Zaidun. Zaidun kenapa? Zaid kenapa? Kan satu kata. Tapi dengan faedah kan eh, mau tidak mau harus kembali ke situ lagi. Paham ya? untuk menjelaskan mufid itu bagaimana. Nah, wastilahan kalam secara istilah ada lafdu al-mufid, lafaz yang memberikan faedah. Misal Allah Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna, seperti Allah adalah Rabb kami, Muhammad itu adalah nabi kami. Memberikan faedah enggak ya? Memberikan faedah susunan mubtada dan khabar. Wa aqallu ma yata'allaqu minhu al-kalam isman aw fi'lun wa ismun. Dan paling sedikitnya sebuah kalam itu tersusun dari dua isim atau enam fiil dan isim. Itu paling sedikitnya. Perhatikan ya, paling sedikitnya yang namanya kalam tersusun dari berapa? Dua isim. Isim itu adalah kata apa? Kata benda. Fiil itu kata kerja. Paham ya? Nah, tersusun dari dua isim atau tersusun dari apa? Fiil dan isim, kata kerja dan kata benda. Contohnya, Zaidun Qaimun. Zaidun isim, Qaimun juga isim. Dua isim berarti kan? Atau Qama Zaidun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Zaidnya kata isa kata apa? Kata Benda. Zaid benda bukan? Benda. Zaid benda? Benda? Zaid benda bukan? Benda bukan? Benda bukan Zaid. <laughs> Zat benar bukan? Z benar eh, bukan? Bukan benar? Bukan. Z itu benda, benda dua benda, benda itu benda mati. Paham ya? Zat benda yang hidup. Paham ya? Setelah masuk masuk global, setelah globalnya masuk dalam benda tadi. Nah, jadi isim adalah kata benda. Nah di situ koma itu ada kata kerja kata benda. Kata kerjanya mana? Koma berdiri. Berdiri kata kerja. Zaidunnya adalah kata benda yaitu z adalah benda yang hidup. Paham ya? Nah, yang berdiri. Nah, ini sekedar contoh mengenai apa? Bahwasannya paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim, zaidun imun isim isim. Nah, kemudian satu fiil dan isim. Ya, tersusun dari fiil dan isim. Jadi qama zaidun. Contohnya saya perhatikan. Misal awal, contoh yang pertama, yang dua isim Muhammadun Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalam bukan ini? Kalam. Isim dan isim. Wa misal usani contoh yang kedua yang tersusun dari fi'il dan isim istiqamah Muhammadun. Nah, Muhammad itu istiqamah. Nah, fungsinya belajar usul barakallahu fikum kami sudah pernah menyarankan bahasanya apa? Ternyata belajar usul itu ada keterkaitan dengan apa? Ilmu bahasa Arab walaupun sedikit sehingga kalau sudah paham dalam ilmu nahu belajar usul mudah tapi kalau belum paham masalah nahu susah. Kenapa susah? Karena di usul dibahas juga isim fiil, ya kan? Isim fiil kemudian nah barakallahu fikum kalam itu dibahas di mana sebenarnya? Nahu. Oleh karena itu kalau paham di nahu di usul tinggal memahami saja. Nah, dari sini. Contohnya yang tersebut dari fiil dan isim adalah istiqamah Muhammadun. Muhammad beristiqamah. Seperti itu. Kita lihat berikutnya, wa wahidul kalam kalimatun. Dan kalam itu sendiri enam bentuk tunggalnya adalah kalimat. Paham ya? Wahidul kalam itu bentuk tunggalnya kalam itu adalah kalimat. Jadi mufradnya itu istilahnya itu. Al kalam mufradnya apa? Kalimat. Nah, kalimat artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Wahia apa kata itu sendiri? Apa itu kalimat itu sendiri? Wahia al al-mawdu'u li ma'nan mufrad. Perhatikan. Kalimat itu adalah lafad yang digunakan atau lafad yang diletakkan untuk menunjukkan makna yang mufrad. Satu tunggal. Olamun, enak. Zaidun nama orang, Kitabun kitab. Itu namanya apa? Namanya kalimat. Kalimat itu kata artinya. Paham ya? Yang namanya kata itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis kan? kata benda, eh, kata kerja, kata sambung, kata penyempurnaan itu. Macam-macam kata itu. Paham ya? Nah, ini. Jadi kalam itu bentuk tunggalnya adalah kalimat. Paham belum? Nah, kalimat itu sendiri adalah lafaz yang diletakkan atau digunakan untuk makna yang menunjukkan mufrad. Makna yang satu atau tunggal. Paham belum? yang mana kalimat tersebut imma ismun au fi'lun au harfun. Baik dia isim atau fi'il atau huruf isim atau fi'il atau huruf nah perhatikan itu yang isim banyak sekali sudah kita lewati dalam nahwu fi'il juga banyak sekali sudah kita lewati dalam ilmu nahwu huruf juga banyak sekali oleh karena itu ketika sudah pernah belajar nahwu usul itu mudah karena mau tidak mau ada keterkaitan dengan ilmu bahasa Arab kita lihat sini Fal ismu, maka isim itu apa sih isim itu? Madalla ala ma'nan fi nafsihi yaitu nah sebuah kata yang menunjukkan atas makna dinasmi pada sendirinya min khairi isyarin zaman tanpa ada keterkaitan dengan apa waktu tanpa ada sangkut paut dengan waktu namanya isim zaidun misalkan zaid zaidun nama orang kan zaid boleh gak dikatakan zaid kemarin cocok nggak zaid kemarin tidak cocok zaid sekarang tidak cocok atau zaid yang akan datang gak cocok juga Kenapa? Karena zat itu adalah isim kata kerja, eh, kata benda yang tidak ada keterkaitan dengan waktu. Paham ya? Berbeda dengan fi'il nanti. Kalau fi'il itu apa? Sebuah kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya tapi punya keterkaitan dengan waktu. Seperti misalkan belajar. Nah, belajarnya kapan? Kemarin atau akan datang atau sedang. Ada keterkaitan waktu itu namanya fi'il. Kata kerja. Tapi kalau isim kata benda itu enggak ada kata-kata kerja waktu. Tidak ada keterkaitan atau sangkut dengan waktu. Seperti misalnya kolamu al kolamu, pena, pena kemarin bisa cocok nggak? Nggak cocok juga pena kemarin, pena yang akan datang, pena sekarang cocok. Karena kata benda tadi. Nah kita lihat di sini Isim itu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna finas pada sendirinya min khairi isyarin isyarin itu adalah ta'alluq artinya dan nah, tanpa ada keterkaitan zaman tanpa ada keterkaitan dengan waktu itu namanya isim wa huwa satu anwa isim itu terbagi menjadi tiga jenis ingat ya ya isim yang kita dalam ilmu ini itu apa sekarang isim yang masalah apa masalah ilmu usul isim yang kita bahas sekarang ini masalah isim yang berkaitan dengan ilmu usul jadi jangan pandangannya kembali ke nahu lagi ya dalam artian pembagiannya nanti kalau pengertiannya sama pengertiannya sama dengan ilmu apa? Nahwu, tapi pembagiannya beda perhatikan. Wa huwa salasu anwa. Isim itu terbagi menjadi tiga jenis. al awal yang pertama, ma yufidul umum. Isim yang memberikan faedah umum. Umum itu lawan dari khusus. Kal asma'il mausulah seperti isim mausul. Isim mausul ini nanti memberikan faedah umum. Contohnya, nah sekarang dalam Al-Qur'an perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu wahai orang-orang beriman, ini laki-laki atau perempuan? Umum, laki-laki juga masuk, perempuan juga masuk. Gak mungkin yang diperintahkan sini adalah orangnya laki-laki saja. Gak mungkin kan? Ya hari lagi amanu, wahai orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan? Semuanya umum. Karena alladzi ada di sini mausul. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nanti akan ada contoh satu persatu nanti. Barakallahu fiikum. Atau man dzal ladzi yashfa'u indahu illa Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Taala melainkan eh, kecuali dengan seizinnya? Enggak ada kan? Siapapun enggak ada. Umum siapa pun enggak ada. Malaikat juga enggak bisa. Nabi Muhammad juga enggak bisa kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih? Kecuali dengan seizinnya. Nah, man dzal ladzi? Alladzi itu semua bukan? Semua Nah, yang sifatnya makna umum siapapun tidak akan bisa nah, siapakah orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Taala illa bi'idzni kecuali dengan seizinnya? paham ya nah tidak ada tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala betul gitu nah dalam sini asal yang kedua mayufidul itlaq yaitu isim yang menunjukkan faedah itlaq atau itlaq mutlak mutlak itu nanti lawannya muqayyad akan kita bahas nanti. Mutlak itu lawannya muqayyad. Eh, muqayyad itu berarti ada ikatan di situ. Ya, yang semula mutlak lafadznya itu mutlak seluruhnya, akhirnya diikat dengan apa? Sesuatu yang na'am kalau itu yang tidak menyeluruh gitu. Seperti misalkan fatahrir Ramadan. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini mutlak enggak budaknya? Mutlak enggak? mutlak mutlak dalam artian mutlak seluruhnya budak yang kafir juga masuk budak yang mukminah juga masuk ternyata dia apa ada yang datang ayat yang lain yang sifatnya muqayyad fatahriru kabatin mukminah maka hendaknya dia memerdekakan memerdekakan budak yang mukminah jadi yang mutlak dibawa dalam mukoyat. sambungi nanti pembahasannya tersendiri mutlak itu. secara tidak langsung mukoyat dengan mutlak umum dan khusus sama-sama Umum dengan mutlak itu hampir sama, tapi nggak sama ya. Kemudian khusus dengan mutlak itu hampir sama, tapi nggak sama. Paham ya? Cuma hampir sama saja. Nah, kita lihat nanti. Karena nakirah yakin isbat seperti nakirah dalam bentuk isbat. Ya. Nah, seperti nakirah dalam bentuk isbat contohnya apa? Nakirah dalam bentuk isbat. Hmm? Mana isbatnya? Allah nggak ada di situ. Lafaznya nakirah tapi dalam bentuk isbat. Isbat itu dari penetapan kan? Nah, lafaznya nakirah itu bentuknya isbat. Contohnya apa contohnya? Ya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya itu maknanya adalah mutlak. Tadi itu fatahriru raqabah. Fatahriru raqabatin. Penetapan enggak? Hendaknya dia memerdekakan apa? Budak. Penetapan penetapan itu kan berarti Nah itu laknatnya mutlak nanti. Budak yang mana kan kita nggak tahu. Budak yang mukminah atau kafirah nggak tahu kan? Barulah dibawa ke dalam ayat Ayat yang lain menyebutkan fatahriru raqabatin mu'minah. Yang diinginkan adalah budak wanita yang mukminah. Paham Itu nanti akan kita lewati. Berikutnya, asalis mayufidu al-khusus kal a'lam. Itu isim yang memberikan faedah khusus. Yang namanya khusus itu tidak bisa kemasukan yang lainnya seperti nama-nama. Nama-nama orang Zaidun, Muhammadun. Muhammad itu soleh bukan? Muhammad soleh bukan? Bukan soleh. Soleh itu nama sendiri, Muhammad nama sendiri, Zaid nama sendiri. Ini namanya khusus. Paham ya? Alam itu maksudnya nama-nama ya, nama-nama orang, nama-nama kota, nama-nama hewan itu masuk situ. Karena sudah kita lewati semuanya masalah alam, masalah nama. Paham belum? Sekarang misalkan ada hewan namanya asadun namanya singa. Boleh nggak kita singa itu kucing? Gak bisa kan? Kucing sendiri, singa sendiri. Paham ya? gak mau juga dibilang seperti itu. Atau ada orang namanya Muhammad, ada orang namanya Zaid. Katakan Zaid kamu itu Muhammad. Mau nggak dia? Gak akan mau karena khusus Muhammad itu adalah untuk orang namanya Muhammad. Zaid juga khusus untuk orang namanya Zaid. Paham dong ini? <laughs> ini masalah usul seperti ini. Nah, itu isim ya. Sekarang ini fi'il. Wal fi'lu madalla ala ma'nan tinasihi Sedangkan fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan atas makna tinasihi pada sendirinya. Wa asy'ara hay'atihi dan memberikan nam atau dan memiliki keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri. kan ya? nam asyara itu bisa diartikan memberikan kesan gitu ya atau memberikan e, pengaruh atau memberikan apa barakallahu fikum atau ada keterkaitan. Jadi wa ta'allaqa maknanya. Nah, dan ada keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri apa? Bi ahadil azmin as-salasah. Ada keterkaitan dengan salah satu tiga waktu. Waktu mana tiga waktu itu? Waktu yang telah lampau, yang akan datang sedang dikerjakan. Ada tiga kan? Sedang dikerjakan, yang akan datang sama yang telah lampau. Nah, tiga waktu itu namanya apa? Namanya adalah azmin as-salasah. Paham ya? Tiga waktu yang ditentukan itu na'am barakallahu fikum. Paham belum sekarang ini? Jadi fi'il itu madal ala ma'na tunasihi, yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan atas makna pada sendirinya. Wa asy'ara bihaidihi dan memberikan pengaruh atau memberikan kesan dengan bentuknya itu sendiri apa? Atau memberikan keter, atau memiliki keterkaitan dengan bentuknya itu sendiri bi ahadil asal asalasa dengan salah satu tiga zaman. Paham belum? Fi'il madi. dengan bentuknya fi'il madi itu sendiri memberikan faedah apa? waktu yang telah lampau. Ewa, ya, betul kan? Imam huwa madin, yaitu Imam fi'il madhi kafahima. fahima. berarti dia telah memahami. Yang namanya telah sudah paham atau belum? Sudah, berarti waktu yang telah lampau, itu namanya madhi. Ewa. Ya, Kemudian Au mudhari' kayak kamu, seperti kamu sedang memahami atau akan memahami. Berarti sudah paham belum? Belum. Sedang memahami atau akan memahami berarti belum paham. Paham ya? Proses itu istilahnya yang akan datang. Ini mudhari namanya fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Nah, fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang dikerjakan. Nah, wa au amrun, amrun itu perintah. Kata kerja yang menunjukkan perintah yang mana perintah tersebut akan terwujudkan waktu yang akan datang. Misalnya kita bilang, ya bulan, duduklah kamu. Sudah duduk belum ya? Belum. Kapan duduknya? Setelah perintah. Itu namanya fi'il amr. Kata kerja menunjukkan perintah. Fa Ifham, pahamilah. Nah, ketika seorang guru misalkan atau seseorang makan pahamilah, dia sudah paham belum? Belum. Kapan memahaminya? Setelah perintah. Paham belum nih? Belum nah. Makanlah, sudah makan belum? Hmm? <laughs> Ketika disuruh makanlah, sudah makan belum? Pada asalnya belum. Paham ya? Pada asalnya belum. Nah, baru setelah disuruh itu baru makan itu. Itu menunjukkan perintah dilakukan setelah perintah tersebut di nah diperintahkan atau diungkapkan. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala 'umum lahu. Dan fi'il pada asalnya perhatikan dan fi'il dengan pembagian yang ada tersebut fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr itu memberikan faedah yang mutlak, tidak ada keumuman di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Mutlak pekerjaan fahima dia telah memahami ini umum gak nih mutlak gak? mutlak dalam artian memahami dengan baik dengan bagus atau dengan jelek ini kita nggak tahu kemudian yafhamu dia sedang memahami atau akan memahami ya. kemudian sedang memahaminya bagaimana caranya kita nggak tahu juga mutlak nah ifham pahamilah ya. ini juga macam-macam bentuknya pahamilah dengan cara ini cara itu sifatnya mutlak nah nanti akan kita lihat pembahasan tersendiri masalah mutlak dan muqayyad Berikutnya, wal harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi. Dan huruf itu adalah enam sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi ghairihi pada yang lainnya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian dia kalau sendirinya itu kalau sendirian itu tidak menunjukkan makna. Dalam artian tidak memberikan faedah yang sempurna. Maknanya ada. Paham ya? Maknanya ada, cuman maknanya itu sendiri tidak apa? Tidak ada sempurna kecuali harus bersama yang lainnya itu kalian ya, ya. Nah, Wa minhu diantaranya al wawu. Nah, wawu itu maknanya apa sih wawu itu? Artinya kan dan. Tapi kalau teman dan itu orang paham nggak? Tidak paham sehingga wawu itu adalah adalah huruf yang dia akan menunjukkan atas makna bersama yang lainnya. Bukan maknanya nggak ada maknanya. Wawu itu sendiri milik mana nggak? Milik makna wawu artinya dan. Tapi maknanya apa? Layak har walayat tabir, tidak akan nampak dan tidak akan jelas kecuali bersama yang lainnya. Paham ya? Muhammad wa Zaid. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad telah datang, ya Muhammad dan Zaid telah datang. Baru muncul makna situ. Oh ternyata Muhammad dan Zaid datang. Dannya itu munculnya setelah pesan yang lainnya. Paham ya? Nah, sempurna maknanya. Paham belum? Perhatian sini. Al-wawu yang pertama, wa ta'ti 'atifatan fatufidu istirakan muta isna fatufidu istiraka al-muta'atifain fil hukm. Perhatikan ini. Wawu itu terkadang datang dalam bentuk atas. Atas itu apa sih? Atas itu mengikutkan atau atifah mengikutkan enam hukum ya apa? Yang e, setelahnya dengan yang sebelumnya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun misalkan. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Wawunya itu berarti menunjukkan apa? Mengikutkan Muhammad sama-sama datang apa? Dengan Zaid. Dalam artian apa? Sama-sama melakukan datang itu. Walaupun bersamaan atau tidak, siapa duluan itu nggak tahu. Karena tidak memberikan faedah urut, tertib itu nggak harus. Yang jelas sama-sama melakukan datang. Barengan atau nggak ularan Siapa duluan kita nggak tahu. Yang jelas sama-sama melakukan datang. Paham belum ya? kita lihat sini. Wakati atifatan dan terkadang dia datang dalam bentuk atas fatufidu maka memberikan faedah istirahat muta'atifain nah keberserikatan berserikat atau bersama-sama. Nah, dua isim yang diatafkan atau dua kata yang diatafkan fil hukum pada hukumnya. Jadi sama-sama melakukan hukumnya, sama-sama ada pada keduanya itu. Paham ya? Nah, jadi yang diikutkan sama yang diikuti, paham ya? Yang diikutkan sama yang diikuti itu sama-sama memiliki hukum yang sama. Paham belum? Seperti ini contohnya. Nah, barakallahu fikum. Qama Muhammadun wa Zaidun. Nah, sekarang wawunya mau atifah namanya. Nyawa. Memberikan faedah apa? Istirahat al-hukum bainal muta'atifain. Kebersamaan atau berserikatnya hukum antara dua atas Atifan itu yang diikutkan kemudian yang diikuti. Ini yang diikutkan ke sini, ini yang diikuti. Sama-sama berdiriannya Muhammad dan Zaid berdiri. Tapi apa barengan? Wallah alam kita nggak tahu. Siapa dulu yang berdiri kita nggak tahu. Yang jelas sama-sama dua-duanya berdiri. Paham belum? Hah? Paham belum? Sama-sama dua-duanya melakukan berdiri gitu loh. Cuman diulang siapa yang berdiri? Kita nggak tahu. Barengan nggak berdirinya? Nggak tahu juga. Paham belum? Tapi sama-sama berdiri. Itu namanya apa? Istirahat eh, al-atifain fil Bersama-sama naabarakalafikum. barakallahu fikum eh, dua kata yang diatofkan, yang diikutkan sama yang diikuti ini dari sisi hukumnya. Sama-sama melakukan berdiri sini. Nah, kita lihat sini. Wala taqtadi at-tartib, wala taqtadi at dan tidak mengharuskan urut. kamu ini? Sekarang ini, qama Muhammadun Zaidun. Muhammad telah berdiri dan Zaid. Atau Muhammad dan Zaid telah berdiri. Siapa yang duluan yang berdiri? Kita nggak tahu. Bisa Muhammad dulu, bisa Zaid dulu. Yang jelas dua-duanya berdiri itu aja. Paham belum? Dua-duanya berdiri, ya. tapi urutannya siapa yang duluan berdiri? Kita nggak tahu, nggak bisa ngurutkan. Paham belum? Nah, perhatikan wala taqtadi atarti dan tidak bisa atau tidak mengharuskan dengan faedah urut wala tunafihi ila dalil. Namun juga tidak boleh kita meniadakan. Oh, waktu itu mesti enggak urut tanpa dalil. Paham belum nih? Tidak boleh meniadakan makna urut tadi kecuali dengan dalil. Paham belum? Tidak boleh kita meniadakan mana urut tadi kecuali dengan dalil juga. Karena terkadang wawu juga urut itu loh. Terkadang juga urut. Contohnya adalah ayat mas wawu itu eh, Idza kuntum salati fahsilu apa? Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birulusikum wa arjulakum ila ka'bain Nah, itu ada wawunya juga. Nah, itu harus urut gak? Harus urut. Dibolak-balik apa boleh situ. Paham ya? Harus urut. Paham ya? Pertama kali misalkan apa? Apa? Faghsil wujuhakum. Maka nah barakallahu cucilah muka-muka kalian. Ya. Wa aydiyakum kemudian tangan-tangan kalian urut enggak ya? Urut, urut. Urut, urut. Kalau wudu harus urut. Kalau sembarangan harus urut ini ya. Jadi menunjukkan hukum asalnya wawu itu tidak harus urut hukum asalnya. Tapi terkadang apa? Bisa jadi urut itu loh. Paham ya? Seperti ini enggak harus urut ini. Muhammad dan Zaid berdiri. Duluan siapa? Enggak tahu. Apakah bareng-bareng? Enggak tahu juga. Paham ya? Yang jelas dua-duanya berdiri. Tapi kalau ini yang ayat tadi untuk masalah wudhu walaupun pakai wawu urut. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Baca dulu perkara. Harus urut walaupun pakai wawu. Wamsahu bi ru'usikum. Dan kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ha? Eh, Wa arjulat wa arjulatu minal ka'bain. Wa itu ma'tuf mana? Ghusl tadi. Tangan. Dan cucilah kedua kaki urut semua masuk urut. urut. Paham belum ya? Paham salah ya? Nah, kecuali dengan dalil itu kita nggak bisa mengiyakan mana urut tadi. Ternyata ada juga yang urut. Nah, mau itu memberikan faedah, memberikan faedah tertib itu ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang kedua, alfa kalau fa ini nanti baru kalau fa berarti kan fa Wata'ati atifatan fa juga datang dalam bentuk ataf karena huruf ataf itu kita telusuri dalam ilmu bahasa Arab ilmu nahu ada berapa sembilan al waw fa tuma awam am bal la lakin hatta sembilan huruf ataf itu semuanya dibahas dalam ilmu nahu, bukan sekarang pembahasannya yang jelas huruf ataf itu pendapat yang sahih ada berapa sembilan al waw fa tuma awam am la lakin hatta ada sembilan itu Eh, nah, fa ini watati atifatan. Fa datang dalam bentuk ataf. Sifatnya mengatafkan juga. Eh, jadi dia mengikutkan yang setelahnya itu yang sebelumnya. Paham ya? Mengikutkan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Fatufidu istirahat muta'atifain fil hukum sama juga. Memberikan faedah apa? Nah berserikatnya Nah dua kata yang Yang apa? Yang diikutkan sama yang diikuti Dari